Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Kemarin terakhir kita bahas adalah mengenai penyebutan para a'immatu atau ala'immah al-arba'ah yaitu penyebutan mengenai imam yang empat yang masyhurah. Nah, barakallahu fikum sudah kami sebutkan suatu kaidah bahwasanya imam yang empat semuanya kunyahnya sama, yaitu Abu siapa kunyahnya? Imam yang empat siapa kunyahnya Abu siapa semuanya? Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Kecuali Abu Hanifah ini upayakan tercatat faedah seperti ini ya. Jangan sampai antum gagal paham. Nah, barakallahu fikum. Naam. Jadi semua imam yang empat tersebut kurnianya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Adapun Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit. Paham ya? Nah, Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Paham ya? Imam Darul Hijrah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Kemudian Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit. Sudah kami sebutkan penjelasannya Kenapa muallif di sini tidak menyebutkan nama Abu Hanifah? Dikarenakan Abu Hanifah pendapat yang sahih, beliau rahimahullah bukan termasuk dari kalangan apa? Tabi'in, tapi beliau dari kalangan atba'ut tabi'in. Paham ya? Naam. Walaupun di sana ada yang mengatakan beliau berjumpa dengan segenap sahabat, tapi pendapat yang rajih, yang kuat, beliau tidak menjumpai para sahabat tapi jumpanya dengan tabi'in, berarti atba'ut tabi'in. Kemudian dijelaskan oleh Nah barakallahu fikum uh, eh, Syekh Al-Fadil uh, Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah ketika beliau mensyarah kitab Alamiyah al Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Imam Abu Hanifah beliau itu masyhur karena ada pengikutnya. Wa illa madhab fikih yang beliau bangun itu dibangun di atas berapa hadis kemarin? 120 hadis. Ingat-ingat. 120 20 hadis. Yang 80 hadisnya lemah, dhaif, yang empat 40 sahih. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya madhab yang dibangun oleh beliau. Dan seringnya pengikutnya dikenal dengan ashabu ra'yi. Ashabu ar-ra'yi yaitu orang-orang yang mengandalkan akalnya. Ikhwan din azza wa jalla, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru perhatikan baik-baik mengenai masalah takdir. Qala al-mu'allifu asbahullah al iman bil qadar. Beriman dengan takdir. Kenapa hal ini ditekankan dan juga dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah? Karena beriman dengan takdir berarti dia mengimani rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir merupakan apa? Sirrullahi jalla wa ala. Merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia Antum, kita nggak mampu memprediksikan takdir. Kita tahunya setelah terjadi. Adapun perkara yang belum terjadi, mungkin ada manusia yang memperkirakan tapi bisa meleset dari perkiraannya. Apa maksudnya ya? Nah, untuk memastikan tidak bisa. Manusia hanya mampu dan bisa mengetahui setelah apa? terjadi. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Adapun secara globalnya takdir itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah Taala kehendaki pasti terjadi dan semua perkara yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ikhwani fid din azzani wa zakumullah kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Wa bil qadaril maqduri aikin fa innahu di'amatul 'iddid dini wad dinu afiyahu Artinya apa? Dan dengan takdir yang sudah ditakdirkan, yakinlah, yakinilah. Nah, fa innahu di'amatu 'iddid din. Karena sesungguhnya beriman terhadap takdir merupakan pondasi. Di'amah itu artinya ruknun. Termasuk pondasi Nah, penguat agama Islam ini. Karena sudah kita lewati kan termasuk rukun iman adalah beriman terhadap apa? Takdir. Yang minabil antuk minabil kau dari khairi wa syarrih. Engkau beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Sudah kita lewati pembahasannya. Baik buruknya takdir itu di balik takdir tersebut ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika antum mendengar berarti Allah Taala nakdirkan kejelekan, na'am Allah taala menakdirkan kejelekan dan juga menciptakan apa? kejelekan. Bukan berarti Allah taala apa? jelek tidak. Di balik ciptaan Allah taala tersebut ada hikmah barakallahu fikum. Naam. Maksudnya kejelekan di sini ditinjau kepada siapa? Orang yang ditakdirkan. Adapun kalau ditinjau dengan zat yang menakdirkan semuanya apa? baik dan bagus. Mohon Allah Naam, contohnya ada orang ditakdirkan dalam keadaan bisu dalam keadaan tuli, dalam keadaan nah kalau fikum buta misalkan. Kalau dilihat dari secara global, fisiknya itu termasuk jelek atau tidak? Secara global itu termasuk takdir yang buruk, yang jelek dinisbahkan kepada manusia, tapi dinisbahkan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya kebaikan. Karena di balik itu ada apa? Ada hikmah. Di balik itu semuanya ada ada hikmah. Na barakallahu fikum. Di balik itu semuanya ada ada hikmah. Naam. Ikhwan fi din wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kemudian perlu diperhatikan juga ketika antum mendengar berarti Allah Taala menciptakan kejelekan kita katakan na'am. Jangan antum merasa bimbang masa sih Allah Taala menciptakan kejelekan. Buktinya kita diminta untuk apa? Berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri makhluk. Ini dalilnya. Min syarri Nah, berlindung kepada apa saja Allah taala ciptakan berupa kejelekan yang ada. Jadi kejelekan juga ciptaan Allah taala. Cuma kita berlindung dari kejelekan tersebut. Nah, kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala asy-syarh Al-iman bil qadar huwa ruknus sadisu min arkan iman. Beriman dengan takdir merupakan rukun yang keenam dari rukun-rukun iman yang ada. Ata Jibril alaihi salatu wassalam An-Nabi sallallahu faqal Suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Akhbirni anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Jibril saat itu datang dalam keadaan bagaimana? Hadis yang kedua. Dalam keadaan bagaimana? Menampakkan wujud aslinya atau tidak? Dalam keadaan bagaimana? Eh? Dalam keadaan wujud aslinya atau dalam keadaan bagaimana? Eh? Ingat gak? Dalam keadaan bagaimana? Apa? Apa? Apa? Hadis yang kedua ingat-ingat. Hadis Jibril. Enam disebutkan dalam hadis yang kedua yang sudah kita hafal barakallahu fikum dalam keadaan rambutnya sangat hitam pekat. pakainya sangat putih, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan safar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa kok saat itu datang dalam keadaan demikian? Karena dikhawatirkan bisa jadi kalau seandainya menampakkan wujud aslinya mungkin segenap para sahabat takut. Karena wujud aslinya memiliki berapa sayap? Abdul Aziz 600 sayap. Paham ya? Oleh karena itu datang dalam keadaan nam barakallahu fikum seperti manusia biasa. Nam cuman kriterianya tadi itu. Ya kan rambutnya sangat hitam pekat, kemudian pakaiannya sangat putih, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan. Mohon salah ya. Nam barakallahu fikum. Ikhwan fi din azdani wasdakumullah wa hafizakumullah jami'an. Setelah Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhirnya iman, kabarkanlah kepada kepadaku tentang iman. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Perhatikan baik-baik. Iman itu adalah kau beriman kepada Allah. Satu. Kemudian beriman kepada para malaikatnya. Dua. Kemudian beriman dengan kitab-kitabnya. Tiga kemudian beriman kepada para rasulnya. Empat, kemudian beriman terhadap hari akhirat. Lima, kemudian kau beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruknya, yaitu yang keenam. Jadi rukun iman ada berapa? Lima atau enam? Enam. Paham ya? Rukun Islam ada berapa? Lima. Nah, barakallahu fikum. Beriman dengan takdir itu merupakan rukun iman yang keberapa? Yang keenam barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Dan dari sini faja'ana sallallahu alaihi wasallam al-imana bil qadari sadisa arkan iman. Maka Rasulullah SAW menjadikan beriman dengan takdir yaitu rukun iman yang keenam. banyak beriman takdirnya tinggal takdir itulah adalah jalla wa ala rahasia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Buktinya apa? Buktinya terkadang ada orang merencanakan, besok anak akan berangkat kerja pagi hari. Nah, sebelum apa? matahari terbit misalnya. Ternyata paginya sakit dia, enggak jadi berangkat kerja. Baru rencana kan? Karena apa? Karena takdir tidak bisa diprediksi oleh manusia. Walaupun dia sudah berencana pun kalau Allah Taala enggak takdirkan enggak terjadi gitu loh. Terkadang ada orang juga mau berangkat kerja, sudah berangkat dia, sampai tengah perjalanan pulang lagi. Paham ya? Padahal tujuan pertamanya mau mau kemana? Mau kerja karena belum takdirnya dia sampai pada tempat kerjanya tadi. Ditakdirkan untuk pulang lagi, itu pun juga takdir. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih yang mungkin sering antum dengar juga bahwasanya doa itu bisa menolak takdir. Itu maksudnya menolak bagaimana? Bukan menolak kemudian nggak ada takdirnya itu enggak. Maksudnya memindahkan takdir dari takdir yang ini kepada takdir yang ini. Contohnya, antum sakit, Paham ya? Berdoa atau tidak? Berdoa. Sakit ini takdir atau bukan? Takdir. Kemudian antum berdoa. Setelah berdoa dikabulkan oleh Allah taala sakitnya sembuh. Jadi pindah dari takdir yang pertama, paham ya? Menjadi takdir yang kedua. Antum sakit itu takdir Allah, sembuh itu pun juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu barakallahu fikum. Jadi, nah tidak ada satupun yang bisa mendahului takdir. Kalau seandainya ada Paham ya? Disebutkan dalam hadis kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir maka ain itulah yang bisa mendahului takdir. Karena ain itu pengaruhnya sangat tepat. Orang kalau Allah taala uji dengan penyakit ain, itu dia melihat sesuatu aja langsung hancur sesuatu tersebut. Paham ya? Ini benar ini, terbukti. Di Yaman sana banyak kejadian seperti itu ya. Nah, anan dapat kisah dari sebagian para murid muridnya Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahimahullah saat itu jadi di belakang Ma'had atau Markis demat saat itu ada Naam barakallahu fikum kandang ayam. Kemudian tiba-tiba ada orang lewat. Naam, enggak dikenal siapa, yang mungkin melihat dalam keadaan dia tidak mengucapkan doa barokah misalkan ya, tidak mengucapkan barakallahu atau Allah barik. Akhirnya setelah itu satu kandang ayamnya mati semuanya. Bayangkan itu. Nah, jadi ain itu benar adanya, al-ainu haqqun. Jadi yang namanya ain, penyakit ain itu benar adanya. Tapi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak setiap orang diuji dengan itu. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, apabila salah seorang di antara kita melihat sesuatu yang kita itu kagum terhadapnya, maka ucapkanlah apa? Dengan apa? Dengan barokah. Doakan, Allahumma barik, Masya Allah, subhanallah, barakallahu fiik. Jangan wah wah wah, bagus sekali ya. Paham ya? Masya Allah, Eh, Masya Allah lebih mending. Tapi kalau wah bagus sekali atau misalnya dihindari. Upayakan dibiasakan. Allahumma barik. Masya Allah, Subhanallah. Untuk menghindarkan apa ain tadi, kita nggak tahu apakah kita, kita diuji dengan ain atau tidak. Tapi kalau diuji, itu benar-benar apa wujudnya itu ada. Kisah yang kedua, dulu di Demak ada salah satu ikhwah orang Indonesia. Nah, terkenal rambut mereka tuh bagus-bagus. Nah, barakallahu fikum. Sehingga apa? Suatu ketika ada ikhwan Indonesia yang memanjangkan rambutnya. Nah, orang ada orang luar, orang Yaman kalau nggak salah itu melihat rambut tersebut kagum tapi dia nggak mendoakan barokah. Pulang ke kamar, pulang dari ma'had sampai ke kamar, rambutnya rontok, bayangkan. Nah, ini terbukti nih. ya? karena apa? Karena ain tadi itu. Jadi al-ainu hakun Sampai-sampai disebut kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, Nistanya ain itulah yang mendahulinya, tapi enggak ada sesuatu yang mendahului takdir. Ain pun terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azzani wasakumullah hafizakumullah jami'an. Kita lihat dikit lagi. Wal imanu bil qada'i wal qadar dan beriman dengan al qada ketetapan wal qadar dan takdir huwa al imanu bi ilmillahi wa takdirihi al asya qabla kauniha yaitu mengimani dengan ilmunya Allah Ta'ala dan takdirnya terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya. Jadi ingat-ingat ya, kita harus mengimani bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ini bantah kelompok Qadariyah yang nanti akan kita sebutkan. Kelompok Qadariyah yang dipelopori oleh siapa? Ingat gak antum? Ma'bad al-Juhani Ahsan. Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini pentolan Qadariyah. Saat itu berada di zamannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada dua orang yang nah barakallahu fikum berangkat umrah kemudian mengadukan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang kejadian yang muncul di Basrah. Ada sosok seseorang yang dikenal dengan siapa tadi? Ma'bad al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani. Ini ingat upayakan tercatat. pemimpin Qadariyah adalah Ma'bad Al-Juhani. Nah, itu pencetusnya. Akhirnya dilaporkan, "Ya Aba Abdullah" atau "Ya Aba Abdurrahman." Eh, di sana di Basrah muncul salah seorang yang dikenal dengan Ma'bad Al-Juhani. Dia beranggapan za'ama, beranggapan berpendapat bahwasanya innal amra unuf bahwasanya segala sesuatu itu Allah taala tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya. Ini makna unuf. Jadi Allah taala tidak mengetahui kejadian kecuali setelah terjadinya. Nah, ini ucapan yang tidak benar. Bahkan Allah taala mengetahui ingat-ingat perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Allah Taala mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Tapi kalau terjadi tahu bagaimana terjadinya. Bisa ngulangi ya antum? Coba. Belum bisa ngulangi, Anak ulangi sekali lagi. Jadi ilmunya Allah Taala itu meliputi segala sesuatu. Buktinya apa? Allah taala mengetahui perkara yang telah terjadi, mengetahui perkara yang sedang terjadi, mengetahui perkara yang akan terjadi, mengetahui perkara yang tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Bingung? Enggak, ini mudah sekali nih. Pertama, contohnya sekarang barakallahu fikum wa antum duduk di sini terjadi atau belum? Allah Taala tahu. Sekarang antum lagi duduk di sini enggak? Allah Taala tahu. Nah, nanti suatu ketika kita duduk sini, nanti tahu nggak? Tahu. Kemudian suatu ketika kita nah barakallahu fikum tidak duduk di sini, ternyata kalau duduk misalkan, itu Allah Taala juga tahu. Apa maksudnya? Itu kalau diglobalkan. Maksudnya itu ilmunya Allah Taala meliputi segala sesuatu. Ini ingat-ingat ya, karena tak sebutkan kayak gini biar nanti nggak seperti orang Qadariyah kalau qadariyah itu mengatakan Allah taala mengetahui kejadian sesuatu setelah terjadinya. Jadi sebelum terjadi enggak tahu. Sebelum atom duduk di sini itu Allah taala enggak tahu gitu loh. Tahunya setelah duduk. Oh, mereka duduk baru tahu gitu loh. Ini kelompok qadariyah, ingat-ingat Ma'bad al-Juhani. Paham maksudnya ya? Nah, tapi pendapat ahlu sunnati wal Jamaah, nah barakallahu fikum, annallaha jalla wa'ala alima makana wa mayakun. walladhi Waladhi lam yakun idza kana kaifa Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Allah taala mengetahui perkara yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dan yang tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Nah, barakallahu fikum. Itu secara globalnya mengetahui apa tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kemudian berikutnya ditutup di sini terakhir ini. Al-imanu bi ilmillahi wa taqdirihi 'ala asya' qabla kauniha wa bi af'alillahi jalla wa 'ala wa iradatihi wa masyiatihi wa khalqihi wa ijadihi fa huwa amrun 'azim. Nah, barakallahu fikum. Beriman dengan ketetapan dan takdir maksudnya adalah apa? Beriman dengan ilmunya Allah Ta'ala dan takdirnya terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya dan beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala keinginan-keinginan Allah Ta'ala kehendak-kehendak Allah Ta'ala dan juga ciptaan Allah Ta'ala dan juga mengimani apa saja yang Allah Ta'ala wujudkan itu termasuk perkara yang sangat penting semuanya ini jadi nanti kesimpulannya na'am barakallahu fikum maratibul iman bil, bil qadar itu empat maratibul iman bil qadar itu ada berapa? empat tingkatan-tingkatan beriman terhadap takdir itu ada empat. Pertama, na barakallahu fikum al-ilm. Mengimani bahwasanya Allah taala mengetahui segala sesuatu. Kedua, al-kitabah. Sudah sering dilewati ini kan? Kedua adalah al-kitabah. Ini sering dilewati kalau sampai ditanya nggak bisa, keterlaluan. Paham ya? Na barakallahu fikum. Jadi upayakan yang belum tercatat dicatat, yang sudah mencatat dihafalkan. Jadi maratibul iman bitakdir itu ada empat. Eh, tingkatan keimanan dengan takdir ada empat. Pertama al-ilm. Maksudnya Allah Taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang belum, yang akan, yang tidak terjadi kalau terjadi tahu bagaimana terjadinya. Yang kedua, al-kitabah. Al-kitabah itu maksudnya bagaimana? Semua yang terjadi sudah tercatat di dalam lauhil mahfud. Dua. Yang ketiga, na'am barakallahu fikum adalah al-masyiah atau iradah. Yang ketiga adalah al-masyiah. Maksudnya bagaimana? Segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat al-khalqu. Semua yang terjadi, kejadian yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mahu salah ya? Nah, ingat baik-baik jadi maratibu al-iman bil qadar ada berapa tadi? Sebutkan pertama al-ilm kedua, al-kitabah ketiga, al-masyiah keempat, al-khalqu. Itu dihafal soalnya ya. Na'am barakallahu fikum adapun penjabaran untuk yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang bi subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.